وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عشر مسلمين muslimin الله Kembali kita melanjutkan Pembahasan dari Tata cara atau kefiah Pengurusan jenazah Dan sebagai tambahan faidah terkait dengan sholat jenazah yang dilakukan secara berjamaah maka yang paling berhak ya, untuk menjadi imam adalah penguasa apabila memungkinkan ya jadi waliul amr atau yang mewakilinya ya yang menggantikan posisi penguasa tersebut. Nah, namun apabila tidak ada ya, penguasa yang hadir ketika itu ya ataupun tidak ada perwakilan maka dipilih yang paling banyak hafalan Qur'annya nah ini berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah ya, mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum di kitabillah bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam ya pada salatul jenazah secara berjamaah adalah aqra'uhum li kitabillah ay aktsaruhum hifdhan li kitabillah yang paling banyak hafalannya ya hafalan Al-Qur'annya kemudian apabila mungkin di sana ada yang sama hafalannya dipilih yang paling mengerti tentang sunnah dan seterusnya Kemudian juga terkait dengan salat jenazah ya, boleh untuk dilakukan baik di masjid ataupun di musola ya, di tanah lapang yang disiapkan untuk salat jenazah meskipun tempat yang kedua yaitu salat jenazah di tanah lapang ya, di musola ini lebih afdal ya daripada dilakukan di dalam masjid. Baik. Kemudian Kita lanjutkan ya, penjelasan Al-Muallif Habibullah terkait dengan tata cara ya, membawa atau menggotong ya, memikul si mayit. Demikian pula mengiringinya serta menguburkannya. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau bahwa yang sunnah adalah al-isra, ya. mempercepat langkah berjalan ketika membawa atau memikul jenazah. Ya, demikian pula yang mengiringinya. Oleh karena itu, termasuk perkara yang mungkar, ya, yang menyisihi sunnah. Ketika sebagian kaum muslimin pada saat memikul jenazah, itu langkahnya pelan, ya, bahkan sangat pelan, dan itu sengaja Ya. Oleh karena itu dijelaskan atau diingatkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan wa amma dabibun nas al-yawma khutwatan khutwah fa bid'atun makruhah mukhalifatun lis-sunnah ومتضامنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود Adapun langkah-langkah kaki kaum muslimin ya pada hari ini selangkah demi selangkah ketika memikul jenazah ini bid'ah makruha ya perkara baru dalam agama yang sangat dibenci dan ini menyisihi as-sunnah yang sunnah apa mempercepat ya langkah berjalannya, bukan lari-lari kecil, rommel, ya. bukan pula lari cepat, ya, sprint, tapi berjalan tapi cepat. Ini yang sunnah. Lah ketika langkahnya ya terlalu lambat, bahkan diperlambat, ya bahkan mungkin 20 meter bisa setengah jam, ya seakan-akan memikul jenazah adalah sebuah upacara, padahal tidak demikian wa mutadamminatun litasyabuhi bi ahli kitab dan ini ya, termasuk penyerupaan terhadap perbuatan ahli kitab terkhusus al-yahud. Ya perhatikan orang-orang kafir ketika ada yang meninggal ya luar biasa upacara ya apalagi kalau misalkan dia pejabat ya dari militer misalkan atau ya pejabat negara ya itu yang menggotong ya, dari rumah duka ataupun dari ya, gereja misalkan langkahnya diatur ya seperti upacara nah dan mungkin ketika mau dilepas dari rumah duka ataupun dari gereja itu ada tembakan lagi ya tembakan apa namanya salvo ya nah memperingatkan bahwa ini mayit sudah siap untuk diangkat ya ke tempat terakhirnya yaitu di kuburan. Maka ini menjadi sunnah. Yang sunnah adalah dipercepat. Dan nah, demikian juga termasuk dalam hal ini ketika seseorang mengiringi jenazah yang afdol adalah berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Dan bagi pejalan kaki ya, yang mengiringi jenazah boleh ya, untuk berada di belakang ya, mayit ataukah di samping kanan mayit ataukah di sebelah kirinya bahkan di depannya boleh ini khusus pejalan kakinya ya yang berjalan meskipun yang afdol adalah di belakang si mayit adapun yang berkendaraan dan itu boleh hukumnya maka boleh ya ketika ikut mengiringi jenazah dia menggunakan kendaraannya ya mobil ataupun E, motor ya meskipun disyaratkan dia harus di belakang si mayit ya nggak boleh di depan nah kemudian seperti yang beliau jelaskan pula bahwa terkait dengan yang berhak untuk memikul jenazah adalah dari laki-laki ya bukan para wanita Para ulama menjelaskan tentang beberapa hikmahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari kata beliau wasababu fihi kama taqaddam wa li anna al-janazata la budda ayushayyi'aha ar-rijal bahwa yang namanya jenazah itu harus ya, dipikul ya oleh kaum lelaki falau hamalaha an-nisa lakana dzalika zari'atan ila ikhtilatihinna birrijal fayufdi ila fitnah sehingga kalau seandainya si mayat tadi ya dipikul oleh kaum wanita muslimah maka ini menjadi sebab ya yang menjerumuskan mereka untuk terjadinya ikhtilaf ya campur baur antara laki-laki dan perempuan ya sehingga ini akan mengundang fitnah nah sehingga ini ditutup di dalam syariat tidak boleh ya untuk para wanita memikul jenazah Kemudian kita lanjutkan ya, apa yang dijelaskan oleh beliau Habibullah. setelah menjelaskan tentang tidak bolehnya untuk mengangkat suara ya ketika mengiringi jenazah baik yang berjalan kaki ataupun yang berkendaraan baik dengan bacaan-bacaan tertentu atau zikir-zikir tertentu ya wirid-wirid tertentu nggak disyariatkan ya terlebih dengan yang lebih dari itu ya dengan alat musik misalkan ya mengundang grup drum band misalkan ya, membawa mayit ke kuburan nyewa marching band ya seperti pesta karnaval Allah musta'an nah kayak ini mungkar ya demikian pula zikir wirid nggak ada wirid tertentu ya yang dianjurkan untuk dibaca ketika mengiringi jenazah ya baik itu kalimat la ilaha illallah ataupun istighfar ataupun yang lainnya oleh karena itu termasuk kemungkaran ketika sebagian mereka pada saat mengiring jenazah mengatakan istaghfiru lahu ya istaghfiru li fulan bin fulan ya hendaklah kalian memintakan ampun untuk si fulan misalkan ini enggak disyariatkan atau yang semisalnya kenapa demikian di an hadza bid'ah karena ini termasuk perkara bid'ah ya. tidak disyariatkan kemudian sebab yang kedua watasyabuhun bi ahlil kitab dan ini juga termasuk perbuatan menyerupai ya ahlul kitab, orang-orang kafir. Kemudian masalah berikutnya wa yahrumu khurujun nisa ma'al janaizi diharamkan ya untuk para wanita keluar bersama dengan jenazah ya, ikut mengiringi jenazah ya ini sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi para wanita ikut mengiringi jenazah Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau nuhina anittiba'il janaiz. Ya, kami dahulu dilarang oleh Nabi untuk ikut mengiringi jenazah. Nah, dan sebagian pendapat yang lain ya, menyebutkan bahwa hukumnya tidak sampai haram, ya, tapi makruh. Ya, oleh karena itu kelanjutan dari hadis tadi nuhina anitibail janaiz kemudian kata Mu'atiyah walam yu'zam alaina namun larangan itu tidak ditekankan ya sehingga sebahagian para ulama kalaulah tidak ada lafaz yang terakhir tadi menunjukkan haramnya ya, karena asal dari larangan adalah haram ya, dan gak akan turun larangan itu dari haram menjadi makruh kecuali dengan dalil lah ternyata ada korinah yang isyaratkan bahwa hukumnya tidak sampai haram tapi makruh walam yu'zam alaina memang betul dahulu dilarang ya tapi larangan tersebut tidak ditekankan artinya makruh ya oleh karena itu pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa hukumnya makruh itu pun disyaratkan ya harus memenuhi syarat-syarat bolehnya keluar ya dengan adat Islamiyah terkhusus bagi para wanita. Ya, adapun keluarnya mereka ya, mengiringi jenazah dalam kondisi bertabarruj ya, mempertontonkan ya, auratnya demikian pula perhiasannya bersolek ya di hadapan ajnabi ya, orang-orang asing bukan mahramnya makanya haram. Ya, meskipun mungkin kita nyatakan asal hukumnya makruh, tapi ketika mereka keluar dalam kondisi bertabarruj ya, bersolek ya maka ini menjadi haram ya walam takun nisa yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam ya, dan dahulu ya para wanita muslimah mereka tidak pernah keluar ya, mengiringi jenazah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam nah karena akibatnya ya akibat yang ditimbulkan ketika para wanita keluar ya mengiringi jenazah fitnah ini ketika ibadah tapi pada saat menimbulkan fitnah dicegah dilarang di dalam syariat terlebih sekedar keluar nggak ada kebutuhan nggak ada hajah tentunya larangannya lebih keras lagi ya oleh karena itu ya, diriwayatkan dari Ibrahim ibn Yazid an Nakhai rahimahullah kata beliau kanu ida akhrajul janazah Akhlakul baba 'ala nisa dahulu ya di zaman para sahabat ya, demikian pula yang setelahnya apabila mereka mengeluarkan jenazah yaitu ingin membawa jenazah ke kuburan Akhlakul baba 'ala nisa maka mereka menutup pintu-pintu rumah mereka dari para wanita akhirnya ditutup nggak boleh sama sekali dilarang ya ini asal diratkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya yang sanad ya bagus. Insyaallah. Kemudian kata beliau fatashyi'ul janaiz khasun birrijal ya. Sehingga mengiringi jenazah ini hukum khusus bagi kaum lelaki ya dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini ya beberapa permasalahan ya terkait dengan mengiringi jenazah. Kemudian termasuk masalah yang lain juga adalah bahwa dibolehkan ya, ketika seseorang tiba di pekuburan ya untuk ya dia duduk ya nah karena hukum terkait dengan anjuran untuk berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ya, demikian pula anjuran untuk berdiri bagi yang mengiringi jenazah sampai si mayit tadi diletakkan ya, di liang lahat ini mensuh hukumnya. Ya, telah terhapus. Oleh karena itu disebutkan ya, di dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kata beliau qama Rasulullah lil janazati faqumna Summa jalasa fajalasna. Bahwa dahulu Rasulullah ya, berdiri. Ya, berdiri ketika ada jenazah. Fakumna. Dan kami pun para sahabat ikut berdiri. Summa jalasa fajalasna. Kemudian ternyata Rasulullah duduk. Maka kami pun ikut duduk. Ya. Nah. Disebutkan dalam riwayat yang lain karena yakumu fil janaiz summa jalasa ba'du. Ya, dahulu sempat ya, Rasulullah itu kalau ada jenazah yang lewat berdiri. Ya, namun setelah itu beliau duduk, menunjukkan bahwa anjuran ini telah terhapus, ya, mansuh hukumnya. Dan ini dikuatkan dengan riwayat Al Imam Al Baihaqi, di mana dijelaskan bahwa karena Rasulullah amarana bil qiyam fil janazah thumma jalasa ba'da zalika wa amarana bil julus. Dahulu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk berdiri ketika ya, ada jenazah ya ataupun ketika mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Summa jalasa ba'da dzalik kemudian Nabi duduk setelah itu dan beliau perintahkan kepada kami untuk duduk. Ya, jadi hukumnya mansuh telah terhapus. Baik. Kemudian kata beliau, Habibullah ataupun sebelum kita lanjutkan terkait dengan tata cara ya, penguburan si mayit. Di sana ada beberapa hal yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan bid'ah ya. Beberapa amalan yang baru ketika kaum muslimin memikul atau mengiringi jenazah. Di antaranya ya, adalah hamlul adalil ya. yaitu membawa karangan bunga ya, jadi ketika mengiringi jenazah untuk orang yang di depan si mayit membawa apa karangan bunga ya, atau sekalian fotonya ya atau misalkan karangan bunganya diletakkan di apa namanya tandunya ya ini juga termasuk perkara yang baru hendaknya ditinggalkan Demikian pula termasuk bid'ah ya, adalah menyembelih ya, seekor kambing pada saat jenazah keluar dari rumah duka. Persis langkah pertama itu menyembelih seekor kambing. Ini juga termasuk bid'ah dan juga termasuk amalan bid'ah yaitu keyakinan sebahagian kaum muslimin ya bahwa apabila si mayit tadi saleh orangnya baik ya itu terasa ringan mayatnya. Ya, kalau pelaku maksiat dikenal jahat itu terasa berat. Ya, terasa berat meskipun kecil orangnya. Ya, terasa berat. Ini keyakinan yang batil, tidak benar. Ya, bahwa berat ringannya majid ini tidak dipengaruhi dengan soleh dan nggak solehnya. Ya. Jadi ini keyakinan yang keliru. Demikian juga termasuk perkara bid'ah ya adalah memperlambat langkah ya memperlambat langkah ketika membawa si majid. nah demikian juga termasuk hal yang diingatkan termasuk kemungkaran adalah tarkul iqtirab minal jenazah ya tidak mau mendekat kepada majid ketika mengiringi jenazah pengennya jauh gitu loh ya makanya untuk petugas yang membawa jenazah itu diharapkan ya jangan sampai langkahnya terlalu cepat ya sehingga akhirnya meninggalkan rombongan terlalu jauh ya pengennya ngejar tapi ternyata yang bawa ini kenceng ya anak muda semuanya ya kuat-kuat lagi luar biasa maka hendaknya diperhatikan ya jangan sampai terlalu jauh ketinggalannya Kemudian juga termasuk perkara bid'ah adalah membaca atau mengucapkan wirid-wirid tertentu ya ketika mengiringi jenazah sehingga yang dianjurkan adalah diam ya merenung menghayati ya dengan suasana ketika mengiringi jenazah nah Kemudian ya, termasuk perkara yang mungkar juga ya ketika si mayit tadi sudah sampai ke kuburan yang sudah ada di sisi liang lahat yang sudah disiapkan liang kubur kemudian termasuk perkara yang mungkar mereka kaum muslimin yang mengiringi jenazah tadi itu berdesak-desakan berebutan ini termasuk bid'ah Ibnu Hazm rahimahullah memperingatkan ini ya jadi yang ikut dalam apa membawa ya, si mayit tadi untuk diletakkan ke liang lahat ini khusus petugas saja. Ada yang tidak berkepentingan hendaknya meninggalkan. Ya, artinya minggir. Jangan sampai berdesak-desakan, perebutan eh, di sekitar liang kubur tadi. Ya, nah. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh beliau Habibullah taala Kata beliau wa yusannu ayu ammaqa al-qabru wa yuassa' disunahkan untuk memperdalam liang kubur dan memperluasnya. Ini termasuk sunnah. Eh. Dan dalam hal ini terkait dengan liang kubur di sini ada dua jenis. Ada yang disilahkan dengan lahad, ya, dan itu yang afdal. Dan yang kedua adalah jenis liang kubur bentuk syak ya bentuk syak ada hmm. sebagai gambaran saja ya untuk mengetahui perbedaan antara lahad dengan syak bentuknya ya bentuknya dari arah kanan simbanya Inilah Ini arah kiblat. Ya, mayit masukkan. Ini posisi kepala. sampai pinggir pertengahan atau agak ke samping kanan, digali lagi agak dalam, kemudian serong ke arah kiblat, masuk. Dan fungsinya adalah untuk menempatkan posisi mayit di dalamnya. Dan ini bentuk liang kubur yang paling abdul, lahat. Sehingga nanti ketika sudah selesai, baru di kasih apa eh, tanah atau papan atau batu bata ya yang berfungsi untuk menutup yang lahat ini. Ini lahat. Adapun jenis yang kedua, syak. Ini. Syak bentuknya digali, kemudian bagian tengahnya dilubangi lagi kecil, ya seukuran tubuh si bayi, Kemudian diletakkanlah di sini. Baru dikasih penutup, ya bagian atasnya. Ini kiblat. Dan ini boleh, ya. Meskipun yang afdal selama memungkinkan, selama memungkinkan liang kubur yang paling afdol adalah bentuknya lahat, ya kurang lebih seperti ini pun yang dibolehkan adalah bentuk syak. Jadi kalau misalkan tanahnya kuat, ya, tidak runtuh dan mudah untuk digali, maka yang afdol adalah menggali liang kubur dengan bentuk lahat. Tapi kalau misalkan tanahnya gembur, ya, baru digali sudah runtuh, ya maka tidak mengapa untuk menempuh jenis yang kedua yaitu syak ya baru digali setengah meter sudah banjir air ya nah sehingga untuk meletakkan mayit luar biasa harus pakai diesel pak harus disedot dengan diesel atau terlalu keras ya tanahnya atau mungkin batu semuanya mungkin mungkin terjadi satu pulau nggak ada tanahnya kecuali sedikit itu pun di sela-sela bebatuan. Mayoritasnya batu. Sehingga baru gali setengah meter sudah ngos-ngosan. Ya. Harus pakai linggis. Maka tidak mengapa ya bilang menyulitkan, memberatkan. Ya, untuk menggali setengah meter itu berjam-jam. Ya, kalau dapat satu meter itu sudah seharian. Ya, sehingga sulit. Tidak mengapa ya untuk membentuk eh, bentuk syak. Sebenarnya afdal adalah dengan cara lahad. Ya. Dan seperti yang beliau sebutkan disunahkan untuk memperdalam. Ya. Dan terkait dengan hukum menguburkan mayit ini wajib. Wajib. Baik mayit tersebut adalah muslim ataupun kafir. Ya. Nah, dan tidak boleh ya untuk menggabungkan antara mayit muslim dengan mayit kafir atau sebaliknya digabung begitu ya, hemat tempat katanya ya, jangan tidak dibolehkan nah dan juga yang sunnah bahwa menguburkan si mayit ya, muslim adalah di kuburan di kuburan ya bukan di rumah atau di sisi masjid masuk dalam areal masjid. nggak boleh. Ya, tapi ini wasiat ya, bapak saya ya. Ini wasiat pesan ibu saya. Ini pesan istri saya, meskipun pesan wasiat nggak boleh ditunaikan. Ya, bahwa yang sunnah adalah menguburkan mayit muslim di kuburan. Ya. Tuh gimana itu Nabi? Ya. Kok dikuburkan di tempat rumah beliau? Menunjukkan bolehnya dong. Ya, jawabannya tidak boleh. Ya. Itu kekhususan ya, para nabi dan rasul bahwa di antara ya, keistimewaan mereka adalah dikuburkannya mereka ketika meninggal di tempat meninggalnya. Lah Nabi meninggal di mana? Di rumahnya Aisyah. Maka beliau dikubur di sana. Ya adapun secara umum kaum muslimin apabila meninggal maka dikubur ya di kuburan kaum muslimin. Oleh karena itu dahulu ya para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud ataupun yang lainnya dikubur ya di kuburan baginya ya nggak ada diriatkan bahwa mereka dikubur di rumah mereka masing-masing nggak ada ya tapi dikubur di kuburan kaum muslimin bersama yang lain nah dan juga tidak dibolehkan ya untuk menguburkan mayit pada beberapa kondisi kecuali karena darurat terpaksa kondisi yang pertama termasuk waktu yang dilarang untuk mengubur si mayit yaitu menguburkan mayit pada waktu-waktu yang terlarang dan ini sudah kita singgung sebelumnya ya kapan itu ya yang pertama ketika matahari ya persis baru terbit ya di mana bundaran mataharinya itu masih belum lepas keluar dari ufuk ya nah Bulatannya itu belum sempurna keluarnya. Kalau sudah keluar bulat nah, sampai meninggi baru boleh. Selama belum masih ngumpet ya sebagiannya tersembunyi maka ini termasuk waktu yang sangat terlarang. Ya baik untuk sholat demikian pula untuk menguburkan majid. Waktu yang kedua ketika matahari persis posisinya di atas kepala ya ketika belum zawal belum tergelincir belum masuk uh, eh, belum masuk waktu duhur. Di mana matahari itu ya hampir-hampir seakan-akan tidak bergerak diam. Ya. Nah, di mana posisi benda apabila dilihat itu hampir-hampir nggak ada bayangannya. Ya, karena posisinya persis di atas. Keadaan yang atau waktu yang ketiga yaitu ketika matahari terbenam. Ya, terbenam, mulai terbenam. Ketika bundarannya itu ya belum hilang ataupun masih beranjak ya mulai masuk ya sampai betul-betul hilang terbenam habis bulatannya baru boleh ya telah lepas ya dari waktu yang terlarang kemudian waktu yang berikutnya yang juga dilarang untuk menguburkan si mayit kecuali terpaksa adalah di waktu malam ya di waktu malam Oleh karena itu ya Rasulullah mencela ya, kaum muslimin mereka yang menguburkan ya, seseorang yang meninggal di waktu malam ya, kecuali terpaksa. Ya, misalkan ini mayit sudah ah, meninggal beberapa hari baru diketemukan sudah membusuk. Ya, kalau dibiarkan semakin membusuk sehingga ketika ya, si mayit tadi baru diketemukan di waktu malam ya, maka langsung dikuburkan. Kenapa? Bermudarat ini terpaksa ya. Nah. Kemudian kata beliau disunahkan untuk memperdalam liang kubur dan memperluasnya. Berdasarkan hadis ya, riwayat Tirmizi kata Nabi Ihfiru wa ausi'u wa ammiqu. Hendaklah kalian menggali ya, menggali kuburan untuk si mayit. Wa ausi'u dan luaskanlah ya, kuburannya dan perdalam ya liang kuburnya. Wa yusannu satru qabril mar'ati 'inda inzaliha fihi li'annaha awrah. Dan juga disunahkan untuk menutup ya, kuburan apabila si mayit tersebut adalah wanita pada saat diturunkan ke liang kubur. Kenapa? Karena wanita itu adalah aurah. Nah, ini juga termasuk permasalahan ya yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama apakah disunahkan ya untuk meletakkan penutup di atas liang kubur apabila si mayit tersebut adalah wanita. Ya. Maka dalam hal ini dalil-dalil yang ada tidak ada yang menunjukkan anjuran ataupun disunahkannya. Namun ketika dilihat ada kemaslahatan, ya, apabila dibiarkan, nggak ada penutup, maka dikhawatirkan akan nampak ya aurat si mayit perempuan tadi. Ya. Kita sadar bahwa ketika si mayit tadi perempuan, ya, tentunya abil mengandalkan kain kafan itu akan membentuk apa? Membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, sehingga sebagian ya, memandang apabila ya, ada kemaslahatan seperti mengkhawatirkan akan tersingkapnya aurat wanita tadi ya, sehingga bisa dilihat oleh Eh, orang-orang ajnabi yang bukan mahramnya maka tidak mengapa ya untuk ditutup apa liang kuburnya dengan terpal ya kain atau yang semisalnya dipegang ya, ujung dengan ujung kemudian baru diturunkan bahkan sebagian kebiasaan masyarakat ya saking takutnya akan tersingkapnya aurat wanita tadi ketika mau diturunkan ke liang kubur sampai dipakaikan abaya ya jilbab besar ya, kemudian menyelimuti ya kain kafan yang melimuti mayit perempuan tadi. Ya, sehingga apabila ada kemaslahatan maka insya Allah dibolehkan. Ya, seperti yang disebutkan oleh uh, Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini. Ya, beliau tanya tentang tujuannya apa. Ya, kalau tujuannya adalah agar supaya tidak tersingkap aurat si mayit tadi, maka tidak mengapa insya Allah. Nah, kemudian wa yusannu an yaqul man yunzilul mayyita fil qabri bismillah wa ala millati rasulillah dan disunahkan pula ya bagi orang-orang yang menurunkan si mayit tersebut ke liang kubur untuk mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah ya, disebutkan dalam riwayat yang lain boleh juga bismillah wa ala sunnati rasulillah Ya bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat ashabu sunan kecuali An-Nasa'i kata Nabi idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya. Apabila kalian meletakkan ya, mayit-mayit kalian di dalam kubur maka hendaklah kalian mengucapkan bismillah ya wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah nah dan yang paling berhak ya untuk meletakkan mayit tadi ke liang kubur adalah keluarganya ya walinya kerabatnya yang menjadi mahramnya ya terlebih apabila perempuan mayitnya. Nah, wa ulul arhami ba'duhum awliya ataupun aula bi ba'd fi kitabillah. Ya, bahwa wali-wali ya sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu lebih berhak fi kitabillah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga misalkan yang meninggal adalah ha? orang tuanya, maka yang berhak untuk menurunkan mayit tadi kalian kubur adalah ya orang-orang menjadi kerabatnya kerabat dekatnya misalkan anaknya ya kalau ada ya kalau nggak ada ya saudara laki-lakinya ya nah kalau nggak ada ya paman-pamannya atau kakeknya nah dan ini hukum ya, khusus untuk lelaki saja ya bukan untuk para wanita muslimah apa di antara hikmahnya? Apa sebabnya demikian? Uh, Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan beberapa sebab. Kenapa dalam hal menurunkan si mayit ke liang kubur itu dikhususkan hukumnya untuk kaum lelaki saja, bukan untuk para wanita. Yang pertama, annahul mahud fi ahdin nabi alaihi salatu wasallam. Itulah yang diamalkan di zaman Nabi. Ya. Jadi ketika di zaman Rasulullah ya orang-orang yang menurunkan mayit ke liang kubur itu adalah kaum lelaki semuanya nggak ada yang perempuan ya nah kemudian hikmah yang kedua an rijal akwa ya ala zalik bahwa laki-laki itu lebih kuat ya daripada wanita ya, ketika menurunkan mayit ataupun ketika menggotongnya nah kemudian hikmah yang ketiga ya, bahwa apabila ya, dibolehkan bagi para wanita untuk menurunkan mayit ya, ke liang kubur ini akan menyebabkan tersingkapnya sebahagian dari aurat wanita tersebut di hadapan orang-orang bukan mahramnya dan itu berbahaya. Ya, kita tahu bahwa ketika ya menurunkan mayit ya, ke liang kubur itu kan posisinya agak sulit ya. Sehingga bisa dibayangkan kalau misalkan yang menurunkan adalah wanita, apa yang terjadi? Bisa tersingkap semuanya. Nah, dan itu diharamkan, tidak dibolehkan. Dan dibolehkan juga apabila si mayit ini ya, hubungan suami istri maka boleh ya bagi suami untuk bahkan yang paling berhak ya untuk menurunkan mayit tersebut yang statusnya sebagai istrinya untuk diturunkan ke liang kubur dengan syarat ya orang-orang yang berhak untuk menurunkan mayit ke liang kubur disyaratkan pada malam harinya ya itu tidak berhubungan dengan keluarganya ya tidak berhubungan dengan keluarganya kemudian tentang cara memasukkan ya, mayit ke liang kubur yang sunnah itu dimasukkan dari arah kaki si majid. Ya, dari arah kaki si majid. Nah, jadi kalau misalkan <clears throat> di depan saya ini liang kubur. Ya. Kemudian di depan saya ini arah kiblat. Ya, arah kiblat. Maka tentunya ya posisi kepala si mayit adalah di sebelah kanan saya. Maka ketika mayit tadi akan dimasukkan ke liang kubur itu dimasukkan dari arah kakinya, dari arah kiri saya. Ya, dimasukkan, kemudian baru diletakkan ke bagian lahatnya. Apabila bentuk liang kuburnya lahat. Ya, nah, ini apabila memungkinkan, selama memungkinkan, ya, dimasukkan dari arah kakinya. Ya, tapi kalau misalkan menyulitkan, ya arah kaki masjid, ya itu langsung tembok misalnya. Ya, kebetulan ini kuburannya sudah sempit, ngepres sudah, ya, nggak ada tempat lagi, cuma itu. Arah kaki masjid itu langsung tembok, maka tidak mengapa. Ya, untuk masukkan mayit tadi bukan dari arah kakinya, kenapa? Nggak mungkin kan? Tapi dari arah kiblat ya, kemudian diturunkan baru diposisikan di bagian liang lahatnya ya wallahu alam Kemudian ketika ya, si mayat tersebut ya, sudah diposisikan ya di lahatnya ya di tempat lubangnya tadi maka dalam hal ini kain kafan yang menyelimuti mayit ya, itu kan diikat. Dianjurkan untuk dilepas. Untuk dilepas. Ya, dan itu asalnya. Dan itu diamalkan. Ya, yang diamalkan di zaman dahulu sampai sekarang. Nah, kecuali misalkan memotorotkan ya. Misalkan ya, tubuh si mayit ini hancur ya, berkeping-keping kalau dibuka ya, ikatannya itu akan berantakan sudah ya, berhamburan maka tidak mengapa ada masalah ya dan dalam hal ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan anjuran untuk membuka muka si mayit kemudian ditempelkan ke dinding kuburan ya nah di dinding kuburan gak ada dalil nah Demikian sebagaimana tidak ada dalil yang khusus untuk eh, meletakkan e, tanah atau batu atau yang semisalnya untuk mengganjal ya tubuh si mayit. Enggak ada dalilnya. Hanya saja apabila ada kemaslahatan maka boleh, tidak mengapa. Ya ada pun sunnah yang enggak sunnah. Ya dibuat bulat-bulat ini kalau enggak ada ini ada yang kurang itulah. Kenapa dianggap sunnah ya? Padahal enggak ada dalilnya. Taib. Kemudian kata beliau, Habibullah, wa yudau al-mayyitu fi lahdihi ala al ayman mustaqbil al-qiblah. Kemudian diletakkanlah mayit tersebut di liang lahatnya di atas lambung sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi dimiringkan Ya, setelah dilepas ikatannya, ikatan kain kafan, kemudian diposisikan berbaring mayit tadi miring di atas lambung kanannya ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Berarti posisi kepala si mayit ya, kanan atau kiri kiblat? Kanan, ya kan? Kanan kiblat. Nah, karena ketika dia berbaring itu posisinya ke sebelah kanan, ya, miring ke kanan, lambung kanan, seperti orang tidur. Nah, diletakkan menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Nabi ya, alaihi salatu tentang Ka'bah, kata Nabi kiblatukum ahya'an wa amwata bahwa Ka'bah ya kiblat kaum muslimin ini merupakan kiblat kalian kata Nabi. Baik hidupnya kalian ataupun ketika meninggalnya. Ya, ketika hidup ataupun meninggalnya. Roh Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian wa yuj'alu tahta ra'sihi labinatan atau hajaran. atau hajaran ya. Labinatun atau hajarun atau turabun wa yudna min ha'itil qabri amami. Ya. Kemudian diletakkan di bawah kepala si mayit labinah ya, semacam batu bata atau ya bata yang terbuat dari tanah atau batu ya atau tanah yang kemudian mayat tersebut didekatkan ke dinding kuburan bagian depan. Jadi dipepetkan. Ya, ke arah dinding ya, lahat tadi, dinding kuburan bagian depan. Wa yaj'alu khalfa dhahrihi ma yasnuduhu atau ma yasudduhu min turabin hatta la yankabba ala wajhihi atau yanqaliba ala dhahrihi dan tidak mengapa ya untuk meletakkan di belakang punggung si mayit dengan sesuatu ya mayat nuduhu ya min turab sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sandaran si mayit jadi posisinya kan miring ya berbaring di atas lambung kanan otomatis ya, kadang goyang maka tidak mengapa untuk meletakkan sesuatu ya tanah atau yang semisalnya untuk sebagai ganjal di bagian punggungnya agar supaya kepala si mayit atau wajahnya tidak tertelungkup ke depan ya, dan tidak pula terbalik ke belakang. Ya. Nah, ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم ثم يهال عليه التراب yang kemudian setelah itu setelah diberingkan ya dikasih ganjal agar tidak uh, tertelungkup ke depan atau terjengkang ke belakang. Barulah ditutup pintu lahat tadi, ya ini. Ya. Ditutup dengan laban ya dengan batu bata atau tin ya, dengan tanah yang sudah dicampur dengan air sehingga kokoh sampai tertutup pintu lahat tadi. Sumayyuhalu alihi turab. Kemudian baru ditimbun dengan tanah. Dan disunahkan sebelum ditimbun secara ya, menyeluruh yaitu dianjurkan untuk melempar ya tiga ya tanah ya tiga apa namanya lemparan tiga kali ke liang kubur dan ini hukumnya sunnah nah yang kemudian setelah itu baru ditutup dikubur secara menyeluruh dan ada beberapa hal yang dianjurkan ya ketika selesai mayat tersebut diposisikan di liang lahat dan sudah ditutup dan siap untuk ditimbun. Ya, kata beliau, "Wala yuzadu alaihi min ghairi turab." Min ghairi turabih dan tidak dibolehkan ya untuk menambah ya untuk menambah dalam hal menimbun si mayat tadi di dalam kuburnya selain dari tanahnya sendiri yang digali tadi. Baik, untuk lebih berurutan, saya sebutkan di sini adanya tiga poin ya, penting yang diperhatikan ketika selesai dari menguburkan si mayit. Ya. Yang pertama, ayur fal qabru 'anil ardi qalilan nahu shibrin. Dianjurkan untuk meninggikan ya. Atau boleh untuk meninggikan kuburan dari e, permukaan tanah sedikit sejarak atau setinggi satu jengkal. Boleh. Ya, dan itu diambil dari tanah hasil galiannya. Ya, kecuali kekurangan misalkan tidak mengapa ya untuk mengambil dari tanah yang lain. Tapi kalau misalkan ya masih mungkin kan maka tidak mengapa. Ya, untuk mengandalkan tanah hasil galiannya dan tidak diratakan ya kuburannya rata dengan permukaan tanah yang lainnya ya tapi dianjurkan untuk ditinggikan ya setinggi satu jengkal Kemudian yang kedua ya ala musannaman dianjurkan untuk menjadikan ya kuburan tadi itu bentuknya musannam seperti punuk ya punuk unta jadi nongol gitu ya atau melengkung ya melengkung ya melengkung tidak rata ditinggikan ditinggikan satu tinggal tapi rata Ya, ini misi sunnah yang sunnah musannaman. Ya, dibuat melengkung. Jadi bagian tengahnya itu lebih lebih tinggi dari bagian sisi-sisinya. Ya, di antara hikmahnya adalah agar supaya ketika jatuh air itu nggak langsung meruntuhkan tanah kuburan tadi, tapi langsung mengalir ke sisi-sisinya. Ya. Ini apabila dibuat apa melengkung. Nah, ya seperti kunuk cembung ya cembung kemudian bagian yang ketiga termasuk yang dianjurkan ketika selesai dalam menguburkan adalah membuat tanda ya membuat tanda bahwa ini kuburan ya baik dengan batu ya ataupun kayu atau yang semisalnya ya dan dibolehkan tanda tersebut ya baik satu ya bagian kepalanya misalkan atau dua atas bawah kepala dan kaki tidak mengapa nah kemudian kita lanjutkan wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin dianjurkan untuk mengangkat ya, kuburan tersebut dari tanah ya, dari permukaannya ya setinggi satu jengkal ويكون مسنما أو محدبا كهيئة السنام dan dianjurkan posisinya atau kondisinya kuburan tadi itu seperti punuk melengkung atau cembung seperti punuk nah litanzila anhu miyahus suyul ya di antara fungsinya atau hikmahnya adalah agar supaya air yang jatuh ya mengalir itu langsung turun ke bawah wa yudau alaihi hasaba wa yurashu bil ma' yatamasaka turabuhu wa la yatatayar ya. Demikian juga dianjurkan ya untuk meletakkan ya beberapa kerikil ya. Demikian pula batu sebagai tanda ya dan juga dianjurkan untuk menyiramkan air ya ke kuburan tadi agar supaya ini tujuannya agar supaya tanahnya kuat tidak berhamburan ya bukan disiram dengan air kembang ya ya kalau disiram dengan air kembang ini bid'ah jadi ingat tujuannya. Tujuannya ketika menyiramkan air ke kuburan yang sudah selesai, siap ditinggalkan itu agar supaya tanahnya kuat dan kokoh, nggak runtuh. Ya, dan juga jangan berlebihan. Ya, disiram satu tangki, ya, hancur rata. Tapi sekedarnya untuk mengikat saja, ya, mengikat saja. Dan bukan dicampur dengan kembang tujuh rupa ataupun sembilan rupa, ya, karena itu bid'ah. Nah, Wallahu taala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah habis waktunya. Insyaallah besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.